Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Naqil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Terakhir kita ambil masih seputar enam masalah kias. Kita lanjutkan qala al-mu'allif wa sabahullah wa qaluhu itu ya ay muqtadaya mahkuman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enam yaitu ilah atau sebab yang sudah ditetapkan dan dijadikan hukum. atau sudah ada hukumannya di situ, ada hukumnya. Untuk apa dikiaskan karena sudah kita lewati. Kias yang paling kuat kias apa kemarin? Kias ilah ya. nam di situ terpenuhi padanya empat rukun. Terpenuhi padanya empat rukun yaitu al-asl wal fara' wal illah enam kemudian apa wal hukum empat enam rukun daripada qiyas tersebut upayakan tidak dilupakan misalul awal contoh yang pertama wa huwa inqita enam wa huwa wa huwa wa huwa intiqadil illati lafdan maksudnya sudah kita lewati dalam pantun sebelumnya bahwasannya ada yang secara tidak langsung enam illah itu terhilangkan secara lafadznya tapi maknanya ada. Ada yang maknanya tapi lafadznya seakan-akan ada. Kita lewati kita lihat dulu yang pertama. Misalnya awal contoh yang pertama intiqadul illah lafdan. Terhilangkan illahnya secara lafadz. An yuqal al-qatlu bil musaqqal yujibul qisas kal qatli bil muhaddad. Perhatikan baik-baik ini masalah kisos ini untuk dikiaskannya kata mereka membunuh dengan benda yang berat mungkin batu atau yang misalnya itu wajib dikisos juga seperti membunuh dengan benda yang tajam paham ya sekarang ketika atau membunuh dengan pisau mungkin segera meninggal dia ya atau peluru lah bisa dikatakan tajam juga itu ya atau misalnya pedang nah itu nanti kisos ada nggak ada kisosnya nah sekarang kalau membunuh dengan benda berat misal dipukul batu gitu atau kayu besar dipukulkan gitu kan benda berat itu ya. Itu nanti ada kisah atau tidak itu loh. Paham ya? Nah, di sini dikiaskan. Dengan dikiaskan orang yang bunuh dengan benda berat itu seperti orang yang bunuh dengan apa? benda yang tajam tadi itu. Karena sama-sama terbunuh. Paham maksudnya ya? Hanya saja bedanya nanti kalau membunuh dengan benda berat biasanya mungkin dia kesakitan terlebih dahulu biasanya ya. Tapi kalau benda tajam biasanya sekali tebas mungkin bisa dikatakan cepat meninggalnya. Kita, lihat dulu. Wal jami' bainahuma al qatl al-amad al-udwan. Yang terkumpul di sini adalah adalah pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Na'am barakallahu fiikum kedzaliman atau permusuhan. Maksudnya sengaja membunuh itu ya. Karena nanti kalau tidak sengaja lain lagi pembahasannya. Masuk dalam pembahasan masalah diyah nanti lain lagi. Misal musaqqal contoh yang Nah, barakallahu fikum bunuh dengan alat berat. Al-hajaru alladzi la yajrah. Awil khashabah. Contohnya adalah batu yang tidak bisa melukai. Kalau batu besar itu kan untuk melukai kan susah. Cuman <coughs> tapi kalau timpakan pada orang, orang bisa meninggal itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, karena karena karena nggak tajam aslinya batu itu. Apa maksudnya ya? Kemudian kayu. Antum tahu kayu ya? Kayu itu kan kalau misalkan pemukul orang, mungkin nggak langsung dia luka, cuman bisa membunuh gitu loh. Apa maksudnya itu ya? Itu maksudnya yang dimaksud dengan benda berat itu seperti itu, kayu, batu, kan nggak tajam itu ya aslinya ya. Nah, falau daraba biha syakhsun syakhsan famata. Kalau seandainya ada orang bunuh orang, memukul ya, kalau seandainya ada orang mukul orang lain, tiba-tiba mati. Dipukul pakai kayu mati. Nah, fahada yuktasu minhu 'inda jumhuril ulama rahimahumullah. Yang seperti ini tetap dikisas menurut jumhur para ulama. Karena apa? Karena sama-sama mati. Antum bunuh orang dengan apa pedang, mati enggak? Mati juga. Bunuh orang dengan apa tadi? Dengan batu atau dengan kayu, tapi sampai meninggalkan mati juga. Paham ya? Oleh karena itu tetap dikisas juga. Cuman disebutkan di sana khilafnya apakah kisasnya harus sama? Misalkan antum atau bukan antum, ya misalkan ada orang bunuh orang dengan apa? Digergaji misalkan. Nanti orang yang bunuh tadi dikisah digergaji juga atau intinya dibunuh itu Itu diperselisihkan. Paham ya? Diperselisihkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat dulu. Wa qala ba'du ahli ilm berkata pula sebagian ahli ilm innahu la yuqtasu minhu. Sebagian ahli ilm mengatakan enggak dikisas, enggak dikisas. Kenapa? Li'annahu la qisas Karena enggak ada kisas. Tidak ada kisas. Kenapa? Karena alatnya alat berat, bukan alat yang tajam. Illa idza kanatil alatu muhaddadatan kasikin masalan. Kecuali kalau alat yang digunakan untuk membunuh tersebut alat yang tajam seperti pisau atau yang semisalnya baru kisas. Padahal sama-sama terbunuh tadi kan? Nah, nah menurut sebagian ahli ilmu enggak dikisas. Kenapa kalau dikisas? Karena alat yang digunakan untuk membunuh alat berat, bukan alat benda bukan benda yang tajam. Paham ya? Nah, jadi berarti yang dipahami sini menurut sebagian ahli ilmu itu syaratnya harus sama dikisos itu kalau sama-sama menggunakan benda tajam, maksudnya. Tapi kalau walaupun sama-sama terbunuh, tapi yang satunya bunuh dengan benda berat itu enggak dikisos itu loh. Menurut sebagian ahli ilm walaupun jumhur yaitu mayoritas ahli ilm mengatakan tetap dikisos karena sama-sama membunuh itu loh. Paham salah ya? Nah Kita lihat. Fa indana al-an al-qatlu bisikin 'amdan. Sekarang kita permasalahan sekarang yang ada di hadapan kita ini membunuh dengan pisau dengan sengaja mujibun qisas. Ini mewajibkan orang tersebut untuk dikisos, Membunuh dengan sengaja dengan pisau. Pisau benda tajam bukan? Naam. Wal qatlu bil khashabah wa nahwiha mimma yaqtulu bi siqalihi mukhtalafun fi. Permasalahan yang kedua, membunuh dengan kayu dan yang semisalnya yang biasanya dengan sebab kayu tersebut orang terbunuh karena beratnya tadi itu. Paham ya? karena beratnya. Ini diperselisihkan para ulama. Karena kayu itu macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Paham ya? Misalkan antum dipukul orang pakai kayu, kayunya kayu ringan, mungkin kalau cuma dipukul-pukul gini enggak mati. Tapi kayunya berat. Nah, satu kayu itu mungkin 5 kilo. Paham ya? Dibuantengkan ini kemudian kena bagian belakang ini bisa meninggal dunia. Paham ya? Allah Ustaz. Maksudnya itu maksudnya itu kayu tersebut bisa membunuh karena beratnya itu loh. Bukan karena tajamnya bukan. Tapi kalau pisau Pisaunya ringan tapi tajam. Bisa bunuh enggak? Naam, enggak harus berat kalau pisau. Kita lihat di sini. Minhum man qal, di antara mereka ada yang mengatakan la qisas, enggak ada qisas. Intinya enggak ada qisas kalau bunuhnya tidak dengan senjata tajam. Wa annahu yu'tabaru shibha 'amadin. Naam, katanya perbuatan tersebut dipermisalkan seperti apa? Menyerupai kesengajaan. Dia enggak sengaja membunuh. Nah, barakallahu fikum katanya ya cuma memukulkan. Karena beratnya yang dipukulkan tadi itu akhirnya terbunuhlah orang tersebut. Nah, ini dipermisalkan seperti orang yang bunuh tidak sengaja, tapi menyerupai dengan kesengajaan itu loh. Paham ya? Kalau pisau kan benar-benar memang bisa dikatakan eh, beda kalau pisau kan karena orang terbunuh karena tajamnya tadi itu, menusuk tadi. Tapi kalau kayu ya karena beratnya tadi itu, paham ya? Karena beratnya. Nah, ini ada yang mengatakan nggak ada kisos perbuatan tersebut dianggap menyerupai kesengajaan, bukan sengaja ya, menyerupai kesengajaan. Wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan inna fihi qisasan, tetap ada kisahnya. Wa humul jumhur itu jumhur. Nah, jumhur para ulama tetap mengatakan ada kisahnya. Wa annalu mereka menjadikan alasan Nah, alasannya apa kok mengatakan seperti itu? Bi annahu amadun kal muhaddad tamaman. Tetap dikatakan sengaja dia itu. Seperti apa benda yang tajam tadi. Seperti itu persis. Karena niatnya membunuh. Antum bunuh orang dengan pisau, dengan bunuh orang dengan kayu yang besar tadi, bunuh nggak antum? Bunuh. Jadi kalau menurut jumhur bunuh dan dikisas orangnya. Tapi menurut sebagian ulama tidak. Karena dia sebenarnya itu nggak membunuh. Terbunuhnya karena benda beratnya tadi itu katanya. Lah benda berat ini kan kalau nggak ditimpakan nggak bunuh gitu loh. Kayu misalnya ada kayu jati, tahu kayu jati antum nggak? Kayu jati misalkan ada besar sekali gitu, kalau nggak ditimpakan orangnya mati nggak orangnya itu kira-kira? Enggak kan? Tapi kalau meninggalnya ya karena ditimpakan tadi itu, bukan semata-mata karena beratnya itu, karena niat dia membunuh gitu loh, membunuh. Nah, barakallah fikum seperti itu. Allah musta'an. Nah, ini karena mereka mengambil semacam semacam dikiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang secara tidak langsung membunuh. Kalau kayu kan secara tidak langsung nggak bisa tuh membunuh aslinya ya. Nah, seperti misalkan antum melempar batu lah, batu kecil gitu ya. Batunya segini aja, segini. Dilemparkan kena misalnya kena pundaknya orang itu. Orangnya pakai sakit jantung misalkan. Baru kena sini, wah, anggeblak dia meninggal dunia. Padahal kita kan nah barakallahu fikum niatnya enggak bunuh. Ini nah baru bisa dikasih toleran di sini karena yang niatnya enggak bukan bunuh. Cuma nyandain gitu istilahnya ternyata baru tanda ini baru kena pundaknya geblak dia. Paham ya? Meninggal dunia. Paham ya? Karena karena sakit, sakit jantung tadi itu itu lain lagi pembahasannya ya. Cuman kalau di sini dikatakan menyerupai kesengajaan itu kurang tepat. Karena dia sengaja membunuh kan sengaja ya. Hanya saja beda. Nah, barakallahu fikum eh, proses meninggalnya aja gitu nah. Kita lihat dikit lagi. Lakin idza 'allalna bi annahu 'amdun bi annahu 'amadun qala lana qailun akan tetapi apabila kita jadikan alasan kalau kita mengatakan alasannya karena sengaja, nanti akan ada orang yang berkata pada kita, hadil illah muntaqnam, muntaqadatun bima lau qatala ar-rajulu ibnahu amdan. Sebab ini bisa terbatalkan, terbantahkan. Ya. Kalau dijadikan sebab ini katanya ini karena sengaja, dikisos karena sengaja sama-sama sengajanya. Ini bisa dihilangkan sebab ini atau bisa dibatalkan, bisa ditolak kalau seandainya apa? Kalau seandainya ada orang membunuh anaknya dengan sengaja. Fa innahu la yuqtal bihi ala ra'il jumhur. Jumhur mengatakan kalau seorang bapak membunuh anaknya dengan sengaja, itu bapaknya enggak boleh dibunuh. Paham ya? Padahal bisa dikatakan sama-sama bunuh enggak? Ayo, bapaknya bunuh anaknya dengan sengaja. Itu nanti boleh enggak bapak dikisas itu? Nah, ini perselisihan ya, perselisihan walaupun na barakallahu fikum wa Naam, yang rajih nanti walaupun sebagian hadis yang dipakai itu lemah, tapi yang rajih maksudnya yang yang lemah itu yang mengatakan bahwasanya kalau bapak bunuh anaknya nggak dikisos. Paham ya? Itu hadisnya memang diperselisihkan tentang kesahihannya. Naam, tapi yang rajih tetap kisos. Kisos itu nggak pandang di situ nanti. Nah, walaupun memang perselisihannya panjang lebar, tapi itulah yang kuat wallah alam. Kita lihat di sini. Naam, ma'anal 'illata huwa al-amdiyah. Padahal sebabnya di sini sama-sama sengaja Mau anak atau bapaknya kalau bunuh dengan sengaja dikisos itu seharusnya gitu kan? Kalau jumhur enggak? Jumhur mengatakan kalau bapaknya bunuh anaknya, bapaknya dikisos. Nah, kita lihat al illata wa hiyal 'amdiyah mawjudatun padahal sebabnya di sini sama-sama sengajanya ada di sini sebabnya. Hakada masalah hakada masalah nam ha fi syarah. Seperti inilah yang dicontohkan di dalam syarah. Nah, Wa hadzal misalu fihi nadhar. Contoh ini perlu dicek lagi. Contoh ini perlu dicek lagi. Li'anna shawaba fi ijra'il qiyas, dikarenakan yang benar di dalam memperlakukan qiyas fi hadza pada permasalahan seperti ini annaqul kita katakan al-qatlu bil musaqqal mawjibun lil qisas kal muhaddad. Membunuh dengan benda berat itu juga sama-sama mengharuskan untuk qisas sebagaimana membunuh dengan apa? benda tajam tadi itu. Li'anna kullan huma yaqtulu ghaliban karena masing-masing keduanya itu seringnya itu membunuh gitu loh antum misalnya musuh orang pakai pisau, itu nggak langsung meninggal langsung kan? Kayu yang atau batu tadi antum pukulkan itu nggak langsung meninggal langsung juga. Cuma nana sebutkan tadi apa? Beda ritual apa? Cara meninggalnya itu aja. Paham ya? Mungkin kalau yang dibunuh dengan apa tadi? Dengan pisau atau yang semisalnya, benda tajam itu kan segera meninggal karena darahnya mengalir misalkan. Tapi dengan kayu mungkin ada yang nah barakallahu fikum prosesnya agak lama tapi meninggal juga karena beratnya tadi itu. Nah, kita lihat Li'anna kullan minhuma yaktulu ghaliban karena masing-masing keduanya benda berat atau benda tajam itu bisa bunuh gitu loh. Hadhil ilah inilah ilahnya sebabnya. Fakama annal qatla bil muhaddad yaqtul. Maka sebagaimana orang atau pembunuh dengan benda tajam tetap dibunuh juga. Nah, maksudnya apa? Pembunuhan dengan benda tajam yaqtul bisa membunuh juga. Fal qatlu bil musaqqal as-saqil ma'a darbi bihi bi quwwatin yaqtul. Maka membunuh dengan apa? Dengan benda berat yang berat bersamaan pukulan tersebut dengan kuat maka bisa membunuh juga. Nah, barakallahu fiikum dibalik. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa membunuh. Nah, jadi tergantung dengan benda tadi. Wa hadha huwa ta'lilul jumhur. Inilah sebab atau alasan jumhur. Wa ala hadha fala yantaqidu alaina biqatl walid ibnihi Nah, maka berdasarkan penjelasan ini enggak bisa terbantahkan. Nah, tidak bisa terbantahkan Nah, atau tidak bisa membantah kita dengan apa? Membunuh orang tuanya dikarenakan bunuh anaknya tadi. Ini yang rajih ya, wala alam ya. Yang rajih seperti itu. Naam. Nah, berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya باذن subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.